Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah atau peserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan membaca bahasan tentang pendidikan anak dari buku Fikih Tarbiyatul Abna. <clears throat> ya, kemarin ada beberapa kosakata yang kita lewati <clears throat> di halaman 56 ayat 53 paragraf ke-2 fa innahu hina yasubbu anta qawhi antau antuqihi Ini maknanya adalah kabura wa tamada ala nafsihi. Sudah dewasa dan bisa mandiri. Kemudian tentang di halaman 54 di baris yang keempat indah naksil naksi maknanya merusak. <clears throat> Kemudian terakhir kita membahas tentang masalah takwid atau bacaan perlindungan untuk anak. <clears throat> Maka di antara hal yang di antara hal yang disarankan oleh penulis buku Beliau menganjurkan untuk memperbanyak takwid bacaan perlindungan pada anak di setiap pagi dan sore dan tidak mesti pagi dan sore wa bainal hini wal akhar dari waktu ke waktu akhirnya artinya bolak-balik berulang kali Ya, kemudian uh, di antara pilihan bacaan yang beliau sampaikan, beliau sampaikan ada dua pilihan bacaan yang beliau sebutkan di buku ini. Yang pertama adalah bil muawwidzat dengan membaca surat Al-Ikhlas, Falak annas Ya, maka Anda meludah pada dua tangan kemudian membaca tiga surat tersebut. Al-Ikhlas, Al-Falak dan annas Kemudian diusapkan ya, ke ke si anak dan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sakit belum melakukan hal tersebut, yang tangan yang telah ditiup tadi kemudian digunakan untuk mengusap kepala dan seluruh badan. Dan demikian juga Nabi melakukan di samping ketika sakit, ketika beliau hendak tidur. Ya, dalil kalau beliau melakukannya ketika sakit dicatatkan kaki adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika sakit maka beliau meniup dirinya dengan al Muawidat dengan membaca surat al-ikhlas, falak dan anas kemudian tangannya diusapkan ke badan beliau. Sedangkan kalau dalil ini Nabi lakukan ketika tidak tidur adalah satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dari Aisyah sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mau tidur, beliau meniup dua tangannya dan membaca Al-Mu'awidat, surat Al-Ikhlas, Falak An-Nas, dan beliau gunakan dua tangannya tersebut untuk mengusap seluruh badannya. Ya, tentang tentang cara ya, cara cara real mempraktekkan hal ini. Ya, maka apakah kemudian ditiup dulu baru kemudian dibaca atau membaca dulu baru niop? Maka ulama berselisih pendapat. Kalau yang tadi kita dapatkan di buku ini, maka kita jumpai kalimat imma bi muawidat ya, fatabtulu fi yadaika thumma takara. Ya, ditiup atau ya, yang bercampur dengan sedikit ludah di dua tangan kemudian membaca. Ya, kalau kita lihat uh, petunjuk yang ada di sini, maka niup dulu baru membaca dan ini adalah ya, salah satu pendapat dalam hal ini. Dan sebelum penulis buku ini, ini adalah pendapatnya Al Albani. <clears throat> Dan untuk uh, untuk orang yang lebih detail akan saya bacakan keterangan tambahan berkenaan dengan hal ini. dari buku Arak Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah Qism Al-Mu'amalat. uh, tadi kita jumpai kata-kata atau istilah nafsun di catatan kaki hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah karena ida istaka nafasa. Uh, an-nafsu itu akalu menetafli itu lebih sedikit jumlah air ludahnya dibandingkan tafli atau meludah. Anafsu maknanya nafkhun latifun bilfami bila riqin. Adalah tiupan lembut bilfami dengan menggunakan mulut ya, tanpa mengeluarkan air ludah. Sedangkan ataflu la yakunu ila wa mau syai'un sedangkan yang namanya taflu meludah tidak boleh tidak harus ada minimal sedikit air liur. Wakil annahuma bimaknan wahid. Namun ada juga yang berpendapat taflu sama nafsun itu maknanya sama. Namun yang populer nafsun itu tadi sebagaimana penjelasan yang pertama adalah tiupan yang ya, tidak mengeluarkan ludah cuma boleh jadi di sana bercampur dengan air ludah. Ya, tiupannya adalah tiupan yang bikin kata orang bikin gerimis atau hujan kehujanan bagi orang yang ada di depannya. Nah, eh, berkenaan dengan hal ini, ikhtalafal ulama fi qiraati azkarin naum ba'da jam'il kafain hal yuqaddam an-nafsu 'alal qiraah am qiraah 'alan nafsi. Ikhtalafu fi dzalika 'ala qaulain. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang membaca zikir setelah mengumpulkan dua telapak tangan, apakah ditiup dulu baru dibaca ataukah dibaca dulu baru ditiup. Ada dua pendapat dalam hal ini ya, zahir perkataan penulis tadi fikih tarbiyatul abna saya Mustafa Al Adawi beliau uh, niup dulu baru membaca. Dan sebelumnya ini adalah pendapat Al Albani di silsilah sahihah jilid yang ketujuh beliau mengatakan dalam hadis ini anak sunnata yang sesuai dengan sunnah meniup dua telapak tangan terlebih dahulu baru membaca kemudian mengusap. Hadza dhahirun jiddan fihi karena e, kesimpulan semacam ini adalah satu hal yang zahir jelas sekali. Namun di buku yang saya bacakan ini e, tidak disebutkan adanya ulama yang berpendapat demikian sebelum Al-Albani. Nah, dalil pokoknya adalah tentu hadis yang ditangkap menunjukkan demikian menggunakan kata-kata thumma. Ya, menggunakan yang menggunakan kata-kata thumma. Kalau yang dibawakan di buku ini kayaknya tidak ada ya. Wa masaha eh, istakana fatha ala nafsihi nafatha fi yadayhi wa koro'a pakai wawu. Maka di sebagian redaksi hadis ini summa uh, eh, jama'a kafaihi Nabi meletakkan dua telapak tangannya mengumpulkan summa nafasa fihima kemudian meniup faqara'a lalu membaca. Ada juga redaksi yang mengatakan jama'a yadaihi summa nafasa fihima summa qara'a. Yeah. Nabi mengumpulkan dua tangannya, kemudian meniup, kemudian membaca. Di lafadz yang lain, jama'a yadaihi fayanfuthu fihima thumma yakra'u. Beliau kumpulkan dua telapak tangannya, kemudian lalu beliau tiup, thumma yakra'u, kemudian baru beliau membaca. Nah, kemudian pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah takdimul qiraah ala nafsi, adalah membaca dulu baru meniup. Hmm. Dan di antara yang memberikan ada banyak yang memberikan penjelasan semacam ini. Ada satu ulama yang namanya Al-Muttahari. Sebagaimana di Amdatul Qari Beliau adalah Ibrahim bin Muhammad ibn Musa ibn Harun ibn Fadl ibn Harun Abu Ishaq al-Mutahari as-Sarawi. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 458 Hijriah. Kemudian di antara yang berpendapat bahasanya membaca dulu baru meniup adalah at hmm. Yang beliau adalah Al-Husain ibn Muhammad ibn Abdullah at seorang imam yang masyhur ulama hadis tafsir. Hmm. Karena dasar watin di antara keunikan Imam At-Tibi ini Imam Atibi ini karena ada tharwati minal irsi wa tijarah. Beliau orang kaya raya dan kaya raya karena sebab warisan dan karena bisnis. Falam yazal yunfik dhalika fi ujul khairat dan beliau terus menerus duitnya dipakai untuk diinfakkan dalam berbagai macam kegiatan kebaikan dan positif illa angkana fi akhiri umrihi fakiran kemudian pastuannya fakir nah Ya, karena ya, balik-balik infak. Karena terus-terusan dalam berinfak. Oleh karena itu maka hal ini sanggahan dari realita untuk anggapan sebagian orang kalau infak ya akan dibalas cash di dunia. Nah, ada ya, ulama besar At-Tibi, Al-Imam At-Tibi rahimullahu taala beliau di akhir hidupnya jatuh miskin, fakir, ya, kiri, ya, karena ya, karena terus menerus berinfak. Kemudian demikian juga eh, ini adalah pendapat Ibnu Hajar al Asqalani di Fatul Bari. Beliau mengatakan ayyakra'aha wa yanfuthu halatal qira'ah. Dalam dia baca kemudian dia tiupkan saat membaca dan bahasanya caranya adalah membaca baru meniup ini juga yang menjadi fatwa lajnah daimah di masa kepemimpinan saya Ibnu Bas rahimallahu taala yang ditandatangani oleh Syekh Abdullah Al-Mani, Syekh Abdullah Al-Ghudayan, Syekh Abdul Razak Afifi dan diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas. maka saya Ibn Bas uh, cara membacanya adalah cara prakteknya adalah dibaca dulu baru ditiup. Ya, kesimpulan dari yang disampaikan oleh penulis buku yang saya bacakan Eh, kesimpulannya wallahu a'lam yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya caranya adalah ya, tiupan itu setelah membaca. Wa al aula wal akthar dan inilah pendapat yang lebih baik dan yang lebih banyak ya, ulamanya ma'a jawazi takbirin nafsi namun ya boleh-boleh saja seandainya ditiup dulu baru dibaca. Dan kesimpulan ini karena sejumlah penjelasan atau sejumlah alasan. Yang pertama, bahasanya mayoritas riwayat hadis menjelaskan bahasanya tiupan itu adalah bima koroa dengan apa yang dibaca. Kalau tiupan dengan apa yang dibaca ya berarti baca dulu baru ditiup. Misalnya ada dijumpai redaksi nafatha fika faihi bikul wallahu ahad. Nabi meniup di dua telapak tangannya dengan surat al-ikhlas. Meniup dengan surat al-ikhlas itu maknanya adalah ya membaca baru meniup. Ada juga lafat redaksi jama'a kafaihi faqara'a. Nabi kumpulkan dua telapak tangannya lalu membaca Al-Ikhlas, Falak dan Anas. Summa yanfuth fihima dan baru ditiup. Thumma yamsah bihima baru diusap. Ada juga redaksi yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat. Beliau bacakan untuk dirinya al muawwidzat wa yanfus dan meniup. Kemudian alat pertimbangan yang lain adalah hadis-hadis yang lain tentang ya. Itu aturannya adalah niup dulu baru atau kemudian baca dulu baru niup. Misalnya ada hadis anauja ala yaqra'u bi umil Qur'an bahasanya beliau mulai membaca Al-Fatihah wa yajma' buzaqahu kemudian beliau kumpulkan ludahnya wa yatfil baru kemudian beliau ludahkan. Maka yang dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan mendiamkan cara semacam ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi makna, maka kemungkinan yang mendekati maksud dari tiupan adalah li'isali barokatil kiro'ah. Adalah untuk menyampaikan keberkahan agar tersampai keberkahan bacaan. Ya. wa asanu mayakunu dalika jika itu yang jadi maksud, jika itu bisa kita tangkap maksudnya, maka jika itu yang jadi maksud wa asanu mayakunu dalika dhalika nafsu ba'dal qiraah. Maka yang terbaik adalah ya tiupan itu setelah membaca. Kemudian riwayat yang menegaskan kalau tiup dulu baru membaca sebagaimana riwayat Ibnu Huzaimah Nabi kumpulkan dua tangannya, kemudian meniup, baru kemudian membaca. Maka ini tuh malu alal jawas, ya semestinya kita maknai sebagai boleh saja. Ma'ana ghairaha aula. Meskipun yang lain yaitu membaca dulu baru meniup itu yang lebih baik karena sejumlah pertimbangan di atas atau tiga alasan di atas mayoritas riwayat yang mengatakan itu adalah tiupan dengan eh, bacaan, tiupan dengan al-ikhlas dan seterusnya. Dan ini ya wajarnya adalah ya membaca dulu karena tiupan dengan eh, dengan membaca al-ikhlas, al-falak dan anas. Kemudian menimbang hadis yang lain di bab yang sama yaitu bab ruqyah yang menunjukkan kalau niup dulu baru meludah atau ya atau membaca dulu baru meludah atau meniup. Kemudian ditimbang dari sisi makna. Ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wasama hadison dan ada hadis yang dilalaikan oleh banyak orang melalaikan untuk mengamalkannya yaitu hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan idakana junhul lail ya, jika telah tiba awal malam di catatan kaki yang dimaksud dengan junhul lail iqbalul lail datangnya waktu malam setelah tenggelamnya matahari au amsaitum atau kalian berada di waktu al-masa Ya, jika kita hubungkan dua lafadz ini, maka masak dalam bahasa Arab itu bisa maknanya setelah tenggelamnya matahari. Hmm, setelah tenggelamnya matahari pun bisa disebut masa Dan masa itu dimulai dari gesernya matahari ke barat. Jadi waktunya panjang. Sehingga menerjemahkannya dengan sore itu ya eh, sebagian maknanya. Tidak salah 100% namun nggak sempurna. Karena masa itu sejak e, gesernya matahari ke barat dan berdasarkan hadis ini setelah tenggelamnya matahari pun masih disebut masa Fakufu sibianakom maka ketika matahari tenggelam maka tahanlah anak-anak kecil kalian. Tahan dalam rumah, jangan biarkan keluyuran di luar rumah. Fa'ina syayatina tantasiru hina idin. Karena setan itu bertebaran ketika itu. Fa'idha dhahaba sa'atu minal lail. Maka jika telah berlalu sesaat dari waktu malam. Ya, setelah isya. Ya, maka fahuluhum. Maka lepaskan mereka. Kalau mereka mau main di luar rumah. Ya dipersilahkan. Ya, maka ini yang beliau katakan sebagai hadis yang dilalaikan oleh pengamalannya dilalaikan oleh banyak orang yaitu perintah untuk ya, menahan anak-anak sejak ya, tenggelamnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari sampai malam betul-betul sempurna ya, kurang lebih setelah isya maka anak-anak dilarang keluyuran main di luar rumah Nabi perintahkan untuk tahan. Ini, tahan mereka, jangan biarkan mereka keluyuran. Demikian juga kemudian ketika menjelang malam Nabi menyampaikan sejumlah ya, ya, saran di samping menahan anak yang lain fa'arlikul abwab wadku Ketika menjelang malam tiba, menjelang saat tenggelam matahari atau menjelang itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah. Pintu yang di belakang, pintu yang di depan, dan tutuplah sambil menyebut nama Allah. Ini, sambil mengucapkan bismillah tutup pintu. Fa'in syaitana layaf baban mukhlaqan. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang digembok yaitu maksudnya digembok dengan membaca bismillah. Wa auku kirabakum. Kirab jamak dari kirbah catatan kaki. Auku kirabakum ay irbitu afwahal kurab. Kirab. Ya, ikatlah mulut kirbah. Kirbah wadah air yang terbuat dari kulit. Ya, tandon-tandon air. Ya, bahasa kita sekarang mungkin ya tandon-tandon air ember-ember besar untuk tandon air, jangan-jangan karena pam nanti malam mati, ya, maka orang nandon air, maka tutuplah tandon-tandon tersebut. Waskur dan sebelah nama Allah saat menutupnya. Eh, kemudian wakhamiru aniyatakum dan tutuplah wadah-wadah kalian Ya, tutuplah piring-piring kalian atau gelas-gelas kalian. Waskur, uh, eh, Allah dan sebelah nama Allah saat menutupnya. Dan tutuplah walau anta aridu meskipun hanya engkau memasang padanya syai'an sesuatu. Ya, tutuplah meskipun tutupnya tidak ada tutup. Ya, maka eh, tutuplah dengan seadanya meskipun ya letakkan di atas e, di atasnya sesuatu ya, meskipun boleh jadi sekedar cuma meletakkan lidi atau meletakkan sedotan atau yang lainnya hmm. kemudian Uh, di di malam hari ini juga kata Nabi wa atfi'u masabihakum. Ketika kalian mau tidur, maka matikanlah lampu-lampu kalian. Namun lampu yang dimaksudkan di sini adalah lampu-lampu yang berbahaya ya, jika ditinggal tidur. Lilin atau bahasa kita lilin atau ya, lampu-lampu ya, masa silam. Lampu-lampu dari minyak tanah. Ya, nanti dikhawatirkan pas tidur kemudian ada tikus atau yang lain kesenggol, jatuh, pecah, akhirnya terjadi kebakaran. Sebagaimana pernah terjadi kebakaran di masa Nabi gara-gara hal ini. Gara tidur, ya, kemudian dibiarkan, akhirnya kebakaran. Ada rumah kebakaran di masa Nabi. Kasusnya gara-gara ulah tikus yang nabrak lampu pecah kemudian terjadi kebakaran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya, untuk ya memadamkan lampu-lampu ketika hendak tidur. Adapun lampu jika lampu tersebut lampu listrik yang tidak berbahaya, ya, jika dalam kondisi hidup ketika tidur maka ya tergantung Ya, kesukaan ya, masing-masing orang. Ya, ada yang suka gelap, ada yang suka terang, ya. Maka pada dasarnya dari sisi agama ya tergantung sukanya saja. Namun jika ada manfaat-manfaat yang lain dari sisi medis atau sisi kesehatan dan jika itu memang keterangan yang valid kita katakan ihris alama fauka. Maka lakukanlah hal-hal yang memang memberikan manfaat. Kemudian di antara hal yang patut diperhatikan oleh orang tua ter terhadap anaknya adalah fatul atfal. Adalah kebersihan si anak. Ya, jangan sampai ya, anaknya lutu, tidak terurus. Ya. ya. Ya, ya, pas sekitar mulutnya itu tidak nah, pernah dibersihkan. Ditambah pilek lagi. Nah, angka 11 naik turun. Ya. Ini, ini menunjukkan kalau ibunya lalai, ya orang tuanya lalai. Ya, maka perhatian dengan kebersihan anak itu berarti kebersihan badan, kebersihan badan anak dan kebersihan eh, pakaiannya dan badannya adalah satu hal yang mesra'. Satu hal yang disyariatkan, dihancurkan, satu hal yang dimotivasi dalam Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh alul khair wal fadl, oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, dan tindakan ini pun juga memiliki dalil dari Quran dan Sunnah. Amma minal kitab adudubun dalil dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Bani Adam khudu zinatakum ingda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah zinatakum ingda kulli masjid. Pakaian perhiasan kalian setiap kalian setiap kali kalian mengerjakan salat. Dan yang dimaksud dengan pakaian perhiasan adalah ya, pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat dan pakaian tersebut menyebabkan orangnya ya, tampilannya semakin baik. Ya, tampilannya dengan pakaian tersebut maka dia terlihat rapi, indah, ya, ya, dan semacam itu. Itu yang dimaksud dengan zinatakum. Ya. Maka zinatakum di sini mencakup pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, tersetrika, ya. maka tidak termasuk zina takum, ya, sarung yang ngepir misalnya. Nah, ini enggak termasuk zina takum. Ya. Atau kemudian pakaian yang kotor lama tidak dicuci ya, dan pakaian yang tidak rapi, maka ini tidak termasuk. Ya, maka orang yang demikian keadaan pakaiannya tidak mengamalkan ayat zina takum. Wakulu wasrobu walatus rifu silahkan makan dan minum namun jangan boros dan berlebih-lebihan musrifin karena Allah tidak menyukai orang-orang yang boros dalam berbagai hal dalam makan, minuman, demikian juga pakaian. Ya, ketika ada orang ya, kemudian Allah katakan, katakanlah siapa yang berani mengharamkan zina Allah. Eh, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki dan berbagai macam rezeki yang baik. Maka jika ada orang yang mengharamkan dirinya ya, untuk kemudian memakai pakaian yang baik, yang rapi, ya, dan menganggap itu bertentangan dengan Islam, maka bantahannya ada di ayat ini. Siapa yang berani-beraninya mengharam-haramkan yang tidak Allah haramkan? Ya. Karena pakaian yang baik, yang rapi, ya ini termasuk zinatullah. Dan termasuk at-tayyibat dimana rizq, rizki yang baik. Rizki yang baik berupa makanan, boleh jadi rizki yang baik berupa pakaian. Kul lilladina amanu fil hayati dunya, katakanlah bahasanya itu adalah untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan murni nanti untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami untuk orang-orang yang berilmu. Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, وَثِيَبَكَ fatahir dan pakaianmu maka bersihkanlah. menurut salah satu dari delapan tafsiran untuk ayat ini. Surat Al-Mudathir ayat yang ke-8 itu memiliki delapan pendapat tentang maknanya. Ini salah satu maknanya adalah pakaian di sini adalah pakaian real. Ini, maka bersihkanlah pakaianmu dari kotor, dari najis. Ini, maka demikian juga pakaian anak-anakmu. Ada, namun ada juga yang memberikan tafsiran, uh, eh, bakal di sini maknanya adalah hatimu bersihkanlah hatimu dari kemusyrikan dan yang lainnya. Kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Jamilun Yuhibul Jamal. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha indah dan menyukai al jamal keindahan. Keindahan yang dimaksudkan dalam e, dalam hadis ini bukanlah keindahan yang bersifat kodrati, gawan bayi dari sononya. Ya, memang demikalah model cetakannya, bukan bukan itu yang dimaksudkan. Karena pada dasarnya cinta Allah, cinta dan tidak ya, satu itu dicintai oleh Allah dan tidak itu satu hal yang bersifat ikhtiari. Sesuatu hal yang orang bisa melakukannya dan tidak bisa melakukannya tergantung pilihan dia. Kalau sesuatu itu tidak di luar pilihan dia karena itulah memang bentuk cetakannya dari sananya, maka pada dasarnya itu tidak menjadi tolak ukur sesuatu yang dicintai oleh Allah dan tidak. Oleh karena itu maka Sayyid Ibnu mengatakan yang dimaksud dengan jamal dalam hadis ini adalah at-tajammul. Berdandan. Ya, merapikan diri. Bukan keindahan. Terjemah yang pas kata Sayyid Ibnu jamal di sini bukan keindahan namun at-tajammulu aktivitas dan usaha agar tampilan nampak indah. Ya, sehingga terjemah yang pas kalau dari penjelasan Syekh Muthaimin di Riyadu Salihin untuk hadis ini, senya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai ya, aktivitas ya, aktivitas fisik yang menyebabkan tampilan fisik seorang seseorang itu nampak indah atau ya dan menyukai berdandan. Berdandan di sini maksudnya bukan bersolek bermake up. Ya, berdandan di sini maksudnya adalah ya, usaha agar tampil rapi, sedap dipandang, ya, Eh, sedap dipandang mata eh, sehingga maknanya adalah pakaiannya bersih, rapi, bersetrika, boleh jadi wangi jika memang boleh memakai wewangian Ya, dan semacam itu. Nah, ya kalau kemudian pakaian ya uh, matching, tidak kontras, uh, sehingga lucu. Uh, Ah, tidak kedodoran, terlalu kebesaran. Ini juga semuanya termasuk bagian dari atajam mulu. Ya, oleh karena itu maka Allah maka berdasarkan eh, berdasarkan hal ini Allah menyukai hal ini maka Allah suka eh, maka satu hal yang Allah sukai ketika orang tua perhatian dengan kerapian anaknya kebersihan anaknya ya, perlu mandi pagi dan sore kemudian eh, dan yang lainnya bagaimanakah kemudian cuci muka bagaimana eh, cuci mulut ya, jangan mulut belepotan gimana dijaga kesehatannya sehingga tidak pilek terus ya, dan sebagainya oleh karena itu maka di antara bentuk menelantarkan anak adalah membiarkan anak muhmalin tidak terurus. Bentuk tidak terusnya pakaiannya kotor. Qad ala wujuhum al -hubar. Demikian juga di wajahnya banyak debu dan kotoran. Seharian nggak ya, dibiarkan main ya. dan ya tidak diurusin, tidak disuruh cuci muka dan sebagainya dan masuk kepada kepala mereka dan rambut kepala mereka ya, ya, kutu kutu rambut atau ya, apa eh, kutu kepala atau kutu rambut biasanya nyebut iya ya tumo bahasa Jawanya wahasarat atau kemudian hewan-hewan kecil yang lain demikian juga Kotaroka ma'ala ajisamihim adzubab. Ya, ya, bertumpuk-tumpuk di badannya terdapat banyak banyak lalat. Nah, nah sampai kemudian anak itu demikian tragisnya sampai banyak lalat hingga di badannya. Ya, karena itu yang bawah korengan, yang atas juga korengan. ya, maka di lutut ada lalat, di situ juga ada lalat. Nah, jadilah dia manusia lalat. <laughs> Nah, ini orang tua yang teledor. Nah. Wasala ala afahim dan keluar dari mulut anak daha wal lu'ab dan ya, air liur. Ya, demikian juga dari hidungnya umbel. Nah, maka ini orang tua yang lalai. Kuluhada maka realita di atas atau Ya, semua hal-hal di atas ya, yang tidak sedikit orang yang ngerti Islam dan belajar Islam mengalami hal tersebut ya, padahal Islam yang dia pelajari mengajarkan kebersihan kerapian ya, non tidak diamalkan maka semua hal ini tanpa ragu adalah bertentangan dengan kebersihan yang Rabbuna yang Allah Hasan alaih Hasanah alaiha yang yang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukannya. Dan Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk mengerjakannya. Wahahwa berikut ini di antara bukti nyatanya praktek nyatanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin seluruh anak keturunan Adam beliau membersihkan dahak dari Usama ibn Zaid. dan menyingkirkan kotoran darinya salatullah rabbi wassalamuhu alaih. Dalilnya dihatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan dahaknya Usama. Yang Usama ketika itu masih kecil, maka ketika Nabi bergerak ingin seperti itu, maka Aisyah mengatakan, biar saya saja wahai Nabi hatta akuna analladhi af'alu. Ya, biarkan aku saja yang melakukannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Aisyah, cintailah Usama ibn Zaid, karena sesungguhnya aku mencintainya. Ya. Maka Nabi perhatian, ya, ketika kemudian ada dahak, ya, ada kotoran di ya, di daerah wajahnya Usama, maka Nabi ya, berupaya untuk membersihkannya. Maka ada kepedulian tentang kebersihan wajah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ya, tidak masa bodoh. Ya, ya, yang penting masih bisa main. Ya. mau kemudian bagaimanakah keadaan wajahnya, mulutnya, ya, ya masa bodoh. Maka ini bukan sikap yang benar. Tidak eh, seperti itu sikap yang Nabi contohkan. Bahkan yang luar biasa adalah riwayat setelahnya diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih li ghairihi dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan Usama itu terpleset eh, Usama kecil terpleset pas di bawah Utbatil Bab Utbah itu pintu pasti pintu rumah maka dia terpleset jatuh Pas di pintu rumah mau masuk rumah, Nabi terpeleset jatuh. Ya, Fasudja fi wajihi maka berdarahlah wajahnya Usama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, bersihkanlah kotoran dalam hal ini tertu, eh, termasuk diantaranya adalah darah darinya maka aku merasa jijik karena Aisyah kemudian angkat tangan merasa jijik, maka Nabi turun tangan langsung, bayangkan. Nabi turun tangan langsung dan luar biasa semangat beliau untuk membersihkan. Beliau hisap darah yang ada di cara membersihkan yang beliau lakukan. Beliau hisap darah yang ada di wajah Usama. Kemudian yang mujuh kemudian beliau buang. Nih jauh dari wajahnya Usama. Artinya ya dibersihkan, disingkirkan darah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laukana Usama jariah, seandainya Usama ini anak perempuan, ini saya akan aku berikan dia pakaian yang indah, ya, kesukaan anak perempuan. Wahala itu dan akan aku berikan dia perhiasan, ada gelang, ada cincin. Nah Ya, namun karena laki-laki kan nggak dikasih gelang, nggak dikasih. <laughs> Maka ya uh, uh, lihat perhatian Nabi dengan ya, dengan ya, kerapian anak. Ya anak perempuan ya, ya bagian dari keindahan anak perempuan ya ada gelangnya, ada apanya, meskipun imitasi. Ya. Eh, nah, seandainya di anak perempuan, hal itu aku akan berikan padanya hilia. Hilia itu kalung, gelang, dan semacam itu. Hatta unfikahu sampai aku rela untuk ya, keluar banyak duit untuk itu. Ya, sehingga aku kemudian keluar banyak duit, infak itu keluar duit untuk itu. Tidak masalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Usama ini anak perempuan, Jadi kalau dia anak laki-laki ya tidak perlu keluar duit untuk beli gelang, uh, uh, cincin, kalung, tidak perlu. Nah, maka lihat perhatian Nabi dengan kebersihan anak dan lihat e, dari sisi membersihkan darah yang ada di wajahnya Usama. Yeah. Ya. Kemudian e, lihat bagaimana keperhatian dia dengan keindahan anak. Seandainya Usama anak perempuan akan aku kasih pakaian yang selayaknya disenangi anak-anak perempuan. Akan aku berikan dia perhiasan ini dan itu. Keluar duit pun tidak masalah kata Nabi. Ya. Kemudian wallahu a'lam mungkin bisa kita ambil pelajaran dari riwayat ini bahasanya istri yang menolak permintaan suami karena jijik ini adalah penolakan yang tidak masalah. Jika memang karena dia jijik maka Eh, ketika kemudian Aisyah mengatakan kalau dia, dia jijik maka kemudian Nabilah yang melakukannya ya, tanpa ada respon negatif dari Nabi kepada Aisyah dalam hal ini. Maka jika seorang suami punya sejumlah permintaan atau punya satu permintaan pada istrinya dan istri itu menolak karena alasan jijik dan dia memang karena jijik bukan karena ya dusta, memang tulen asli jijik maka ya, itu bukanlah bentuk kedurhakaan kepada suami. Demikian juga Fatimah binti Rasulillah, pemimpin perempuan penduduk surga, dia pun membersihkan anaknya dan memandikannya. Dalilnya dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, eh, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Fito Ifatin Fita eh, Ifatin minan nahar di satu siang Nabi berangkat Nabi ketika itu tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara dengan Nabi sampai Nabi mendatangi pasar bayi Bani Kainuqa. Ya, dan ini adalah pasar besarnya Madinah. Pasar milik orang Yahudi yaitu Yahudi Bani Kainuqa. Dulu pasarnya Madinah di sini. Artinya ekonomi Madinah itu dikuasai e, orang Yahudi. Oleh karena itu pasar besarnya itu di daerahnya eh, di daerahnya orang Yahudi. Karena ini di daerahnya orang Yahudi, maka ya dialah yang memegang, mereka lah yang memegang kendali perekonomian dan pasar. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi berupaya untuk menggembosi pasar koi Koinuko. Dengan Nabi membuat pasar tandingan. Yang pasar tandingan ini membuat marah Bani Koinuko. Mereka marah dan pasar Bani Koinuko ini ada di bagian dalam kota Madinah. Ya, dia, dia aksesnya jauh, aksesnya sulit sebenarnya. Tapi itu pasar besar. Ya, lalu Nabi bikin pasar. Yang tentu maknanya adalah gembos ekonominya orang kafir. Maka Nabi bikin pasar tandingan dan uh, buat pasar tersebut uh, di bagian luar kota Madinah. Yang di situ akses jalan e, jalan lintas. Kalau orang mau pergi kemana, ya e, lewat di situ. Nah di pinggiran itu Nabi bikin pasar. Yang ini tentu bikin marah orang Bani Kainukok. Namun Nabi tidak peduli dengan hal tersebut. Ya. Nabi tidak peduli dengan tersinggungnya mereka orang-orang Bani Kainuk. Maka di sini kita Eh, jumpai pelajaran ya, bahasanya sikap Nabi adalah tidak membiarkan ekonomi dipegang oleh orang kafir. Itu sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ekonomi uh, didominasi oleh orang kafir. Ya, gimana kita gembosi ekonomi mereka? Ya. Ya, dalam hal ini Nabi bikin pasar tandingan. Dan kalau orang berdagang di pasar bayi koinuka, mereka kena restribusi gitu kan. Ya, ya, ya betul ya, retribusi ya. ya. Kena pajak gitu. Untuk dagang di sini mereka kena pajak. Untuk menarik pedagang, ya, di antaranya manfaatnya untuk menarik pedagang, tidak ada retribusi untuk kemudian berdagang di pasar uh, pasar tandingannya Nabi. Pokoknya eh, nggak uh, ada sewa ruko, nggak ada ini, ini disediakan semua, silahkan berdagang. Ini tidak ada sewa ruko dan sebagainya. Ini ketika Nabi mau gembosi pasar Bani Koinuko. Ya. tentu ini aksesnya dekat, pinggir jalan, gitu. Ya, make tinggal pakai, tidak ada sewa ruko dan sebagainya, tidak ada retribusi pasar dan sebagainya. Ya, maka singkat cerita ya ya, sukseslah e, misi Nabi bikin pasar tandingan. Hmm. Fajalasa ketika itu lalu Nabi duduk di halaman rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, Asama luka di catatan kaki yang dimaksud dengan luka di sini adalah asari anak kecil. Ya, apakah ada si kecil gitulah bahasa kita. Mana si kecil gitu? Mana cucuku? Karena luka punya beberapa makna. Mana yang dimaksudkan di sini adalah asari ah, anak kecil. Makna yang lainnya adalah makna negatif. Luka artinya adalah orang yang orang yang buruk per, uh, kelakuannya, buruk perbuatannya, orang yang tidak bisa diang, uh, diharap kebaikannya. Nah. Eh, orang tersebut adalah orang yang tidak bisa diharap kebaikannya, sudah malas, bodoh, ah, ah, dan seterusnya gitu. Ya, ngaji nggak pinter, duit nggak nggak punya, ah, kan? uh, orangnya malas dan dan kelakuan-kelakuan yang buruk lainnya itu luka juga uh, disebut juga luka. Namun luka di sini bukan itu yang dimaksudkan. Luka di sini maksudnya maknanya adalah asahir. Mana si kecil gitu. Nabi di depan e, di halaman rumah Fatimah kemudian sambil kemudian bertanya pada anaknya, "Si kecil mana? Cucuku mana?" gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang dan mencari cucunya? Apakah kemudian beliau langsung lepas cucunya nemuin Nabi dalam keadaan tidak rapi, tidak ya, belum mandi dan seterusnya fahabasat hu ndak Fatimah nahan cucu yang dicari oleh Nabi ditahan syai'an sebentar Fadunantu annaha tulbisuhu sakhaban au tarsiluhu. Maka kata Abu Hurairah, maka aku kira yaitu punya kemungkinan besar kenapa ya, masih nunggu sesaat ya, eh, Fatimah ini memakaikan kepada anaknya sahab atau memandikannya atau dua-duanya. Jadi maka ya, begitu Nabi cari cucunya tidak langsung dilepas, non dimandikan terlebih dahulu. Ya, di yang tentu setelah itu diberi pakaian kemudian didandani yang di sini disebut dengan dipakaikan padanya sahab. Apa itu sahab? di catatan kaki yeah, yeah. Yang dimaksud dengan luka di sini adalah anak kecil dalam riwayat Bukhari. Di manakah luka? Nabi sebutkan sebanyak tiga kali. Udo Al-Hasan ibn Ali. Panggilkan Al-Hasan. Berarti yang dicari adalah Al-Hasan. Amma sakhab. Adapun sakhab. Ya, maka ini adalah kalung mainan untuk anak-anak. Fakola ba'dul ulama. Sebagian lama mengatakan sakop adalah kilada, ay akadun, kalung. Tutakhat min yang e, terbuat dari tip, terbuat dari parfum. Jadi ada e, mungkin semacam ya, wangian, namun berbentuk batangan dan sebagainya. Yang kemudian ketika dipakai maka ini akan bikin wangi anak tersebut. Laisa fiha dahab wal fiddah, isinya bukanlah emas dan perak. Ya, bukanlah isinya emas dan perak. Ya, maka kalau minat nah, maka ini berarti ini ini kalung untuk mewangikan badan si anak. Nih, karena kalung ini kalung yang wangi. Dipakaikan tersebut untuk anak-anak ya supaya dia nampak wangi setelah mandi. Kalau akharun ulama yang lain mengatakan dia adalah benang min khorzin dari manik-manik, isinya manik-manik. Ini yang dipakai oleh anak-anak dan perempuan. Ya, maka dimandikan dan dirapikan. Baru kemudian boleh main ketemu simbah kakungnya. Nah, ya, tidak kemudian dalam kondisi lutuk, penguk. Ah, Nah, dan main sama ya, kakeknya. Dan nah, demikian. Ya, maka ya orang tua harusnya malu. Ya. Maka ibunya di sini ya, malu kalau Fatimah di sini malu kalau demikian keadaannya. Maka dia mandikan terlebih dahulu, dia uh, ya, rapikan yang wangi. Ya, nah baru kemudian pergi main sama kakung ya Faja'a yastaddu, maka setelah dilepas oleh ibunya, maka datanglah Al-Hasan yastaddu, yastaddu di sini lari sungguh-sungguh gitu ya. ya maka dia apa, ya lah gitu ya. bukannya berjalan dia lari mendekat ke arah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Hatta anakahu kemudian Sampai dia kemudian memeluk Nabi dan mencium Nabi. Atau Nabi memeluknya dan menciumnya. Sampai kemudian akhirnya ke tempat Nabi. Nabi kemudian memeluknya dan menciumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah cintailah dia dan cintailah semua orang yang mencintainya, yaitu Al Hasan bin Ali. Radhiallahu anhu wa ardahu. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah anak-anak, maka tentang kotorannya atau kencingnya, maka yurasu maka cukup dipersiki pakaian yang terkena oleh kencing anak laki-laki namun harus dibasuh pakaian yang terkena kencing anak perempuan. Selama keduanya belum makan makanan yang lain selain susu. Baik susu tersebut ASI ataukah susu formula. Statusnya sama. Dan yang dimaksud dengan selama belum makan makan yang lain adalah makan pengenyang. Selama pengenyang untuk dia adalah susu. Dia seakan-akan belum makan jika belum minum susu. Maka meskipun dia telah dikasih bubur, maka statusnya masih belum berubah. Ketika bubur itu bukan makanan pengenyang untuknya. Bukan makanan pengenyang untuknya, maka statusnya masih ya, maka statusnya belum berubah. Meskipun dia sudah makan bubur, dia merasa belum kenyang, masih cari susu. Namun jika bubur atau yang lain sudah jadi pengenyang dirinya, maka berubah. Maka kencingnya, eh, kencing eh, bayi laki-laki sama dengan kencing eh, dewasa. Faida akala atau amat jika keduanya telah makan makanan, yaitu maksudnya adalah ya, makan makanan ya, yashtahihi dan dia memang menyukainya. Maksudnya menjadi pengenyang untuknya. Lapar maka dia cari bubur. Nah, gitu. Maka maka dibasolah nah, air kencing masing-masing dari keduanya. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud catatan kaki mengatakan sahili ghairihi. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari Abu Samah radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Nabi ingin mandi, nih, dan di masa silam tentu belum ada toilet dan kamar mandi di masa Nabi, maka supaya untuk menutupi Nabi yang mau mandi, maka Nabi mengatakan, ini kofaka, berikan kepadaku tengkukmu Artinya suruh ngadep sana. Kemudian Nabi mandi di balik eh, orang ini. Fa'ulihi kofaya maka aku berikan pada Nabi tengkukku. Tujuannya fa'asturuhu aku menutupi beliau. Iya. Fa'asturuhu bi aku tutupi diriku dengan tutupi beliau dengan diriku. Maka satu ketika didatangkanlah Hasan atau Husain maka satu ketika Hasan atau Husain radhiallahu anhuma datang fabala ala sadrihi dan kencing di dada Nabi. Fajitu arsiluhu maka aku ingin membasuhnya. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak perlu. Ini bayi laki-laki. maka Nabi katakan cukup e, dibasuh kalau kencing bayi eh, perempuan wayurasu dan cukup diperciki kalau bayi tersebut adalah kencing bayi laki-laki. Maka artinya Nabi mengatakan tidak perlu. Ini Hasan atau Husain dan itu laki-laki. Maka tidak perlu di Rusel tidak perlu dibaso, cukup diperciki. Ya, percik itu ya diperciki, dipakai jari, kemudian dibasahi lah bagian yang terkena kencing tersebut tanpa terjadinya aliran air. Dan kalau diperciki kemudian air kemudian mengalir sampai netes-netes, ah, itu berarti sudah bukan lagi rosh, namun sudah rusel. Nah, itu rosh itu perciki dan tidak sampai menghasilkan aliran air. Kemudian al-khitan. Wa ala rajuli dan atas laki-laki wa ala rajul ayakhtina auladahu Tidaklah menjadi kewajiban bapak untuk mengkhitan anaknya yang laki-laki. Dan dianjurkan bagi bapak untuk juga mengkhitan anak perempuannya. Dasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fitrah itu lima hal, khitan, istihdad, mengerak bulu kemaluan, ya, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabuti bulu ketiak. Wahada amon dan khitan di sini bersifat umum mencakup perempuan dan laki-laki. Dan terdapat tentang masalah khitan untuk anak perempuan sejumlah hadis yang padanya terdapat pembicaraan. Yang intinya kalau penulis buku ini menilainya tidak ada satupun yang sahih meskipun dinilai e, kuat oleh sebagian ulama yang lain semacam Al-Albani. Wafiha uh, e, semacam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah, idah khafati al khafdu itu khitan perempuan. Jika engkau melakukan khitan, faasimi maka potong sedikit, walatunhiki jangan potong habis. Karena itu lebih menyegarkan wajah dan lebih menyenangkan bagi suaminya nantinya. Wa akhar dan hadis yang lain diatkan uh, untuk hadis yang ini diatkan oleh Akhtib al bardadi di sanadnya dari Zaidah ibn Abi Waqqat yang dia adalah mungkarul hadis. Dan diatkan oleh Abu Dawud dari Mu'atiyah Radul Anha ada seorang perempuan yang biasa berprofesi sebagai pengkhitan di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, jika engkau menghitan, jangan dihabiskan. Yang dipotong jangan sampai dipotong habis. Karena itu lebih ya, lebih menyenangkan bagi perempuan dan nanti akan lebih disukai oleh suaminya nanti. Di sanatnya terdapat yang majuhul dan diriatkan juga secara mursal. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang ada pembicaraan padanya semacam hadis khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Lihat Imam Ahmad da'if, fafid da'fun kadalik, terkandung padanya kedaifan. Namun dua hadis yang pertama itu dinilai kuat oleh Al-Albani. Yaitu perkataan Nabi kepada Ummu Atiyah, Ida khofati, demikian juga alatan haki. Dan kalau penulis buku ini menilai ini semuanya daif yang tidak bisa terangkat dan tidak bisa naik ke derajat yang lebih baik. Dan dan perkataan banyak dari ulama berputar pada wajibnya khitan untuk laki-laki dan dianjurkan kalau untuk perempuan. Wasama namun tidak tutup mata adanya pendapat yang lain selain hal sebagai lain pendapat di atas. Wallahu a'lam.